ana al-lail wa ana al nahar waj'al lana hujjata ya rabbal alamin ya al ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim namun untuk memanaskan suasana untuk melatih suara kita kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya nah ini bisa untuk sendiri bisa untuk bersama-sama kalau buat untuk sendiri kan Allahumma arhamni.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 واجعله لنا حجة يا رب العالمين gitu kadang-kadang lagu kurang enak di situ boleh juga wajalhu lana hujjah tapi tapi nggak enak ya harus disambung wajalhu lana hujjatai ya rabbal alamin Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa tetapi setelah alif lam ada tanda tasdidnya. Di bawah tasdid, di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, sebagai hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya, lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-alnya dibaca. Baik, itu kajian tentang alif lam. Kita masih meneruskan indeks Quran. Ibu dan Bapak tolong dibuka indeks Al-Quran jilid 4-nya halaman 44 ya. Ini pentingnya bimbingan. Nah, bimbing, pentingnya bimbingan ya. <clears throat> Baik. Uh, sebelumnya pelajaran tajwid saya teruskan sedikit ini uh, mengenai eh, apa ini mad wajib mutasil sudah kita bahas ini uh, eh, mati ya. hukum mati ini ada di halaman ke-28 ya. 28, 29, 30 Hukum mati Jadi di dalam pelajaran tajwid itu ada nun mati atau tanwin Ada lam mati Ada mim mati Ada juga nanti huruf mati bertemu huruf mati Itu ya di, Ini harus dipahami betul Nah ini Hukum mimati, nah ini. Hukum mimati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi tiga kelompok. Satu mimi kedua ikhfa syafawi, ketiga idhar, keempat idhar syafawi. Jadi dibagi empat. Ada yang membagi tiga juga. Itu mimi ya. Ada juga uh, ikhfa syafawi, kemudian idhar syafawi. Ada yang membagi membagi tiga. Di dalam idhar syafawi itu ada idhar. Nah, hukum mati ya untuk idhar ini dibagi dua. Ada idhar saja, kemudian ada ada idhar syafawi gitu ya. Jadi ada ada dua ada dua versi. Itu ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Nah ini idhar dibagi dua. Itu ya, ada idhar idhar ini dibagi dua. Nah, ini sebentar. Idhar dibagi dua, ada idhar saja, ada idhar syafawi. Ada juga yang membagi empat. Membagi empat berarti ya tadi id, idgom mimi, ikhfa syafawi, idhar, idhar syafawi. Ada yang membagi tiga. Kalau membagi tiga berarti dia dimulai dari uh, ah, idgom mimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi gitu. Jadi idharnya sama di idhar syafawi juga gitu. Ini ya hukum mimati itu. Hukum mimati idhar dibagi dua. Ada idhar dan idhar syafawi. Hukum mimati idhar ini ada idhar syafawi ya. Pembagian. Nah, perbedaan idgomimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi atau idhar ini di sini diberikan contoh misalnya idgomimi lahum masalah. idgomimi karena mimati ketemu mim. Lahum masalah mimati ketemu mim. mimati bertemu dengan mim hidup. Tuh, ya. mimati bertemu dengan mim hidup. Melebur, ditahan dan dengung. Sama seperti gunah ya lahum masala lahum masala karena mim ketemu mim tuh mim bertemu dengan mim hidup itu itu mimi lahum lahum masala ya ya mim bertemu dengan mim seakan-akan di mim keduanya ada sidahnya walaupun cetakan Indonesia sudah ada cetakan Timur Tengah ada yang pakai sidah, dan enggak di mim keduanya. Tapi tetap bacanya seperti ada sidah, ada tasid. Lahum seperti nyambung. Lahum masalah M-nya jadi double. Lahum masalah mim hati ketemu mim. Kemudian mim hati ketemu ba ikhtas apawi. Naba'ahum tuh mim hati bertemu dengan ba nabahum tapi disertai dengan samar. Itulah ciri khas ikhfa syafawi. Nabahum itu ya. Nabahum Iya. Nabahum bil haqq. Tuh, mimati ketemu ba. Mimati berhadapan dengan ba. Ikhwa syafawi ya, ya ditahan disertai samar. Nabahum hampir mirip dengan idgomimi ya. Idgomimi juga ditahan. Lahum masalah itu guna. Kalau ini sedikit bindeng gitu ya. Naba'ahum sama-sama ditahan kan? Sedangkan idhar dilepas. Nah, apalagi idhar safawi ini. Kenapa? nabahum karena mimati ketemu ba. Nabahum bilhaq. Jadi idgham mimi dan ikhfa safawi sama-sama ditahan. Sama-sama samar. Kalau idgham mimi lebih ke gunah dan Kalau ini samanya ke ikhfa idra gitu ya. Sama-sama dengungnya gitu kan. Nah ini. Beda dengan yang bawah. Idhar syafawi. Wahum. Wahum fiha. Tuh. Wahum fiha. Nah, itu dibaca jelas. Sekarang mimatinya bertemu dengan fa. Wahum fiha idhar syafawi. Itu ya. Dibaca jelas. Idhar syafawi. Sangat jelas. Itu idhar syafawi. Kenapa? Karena mimatinya bertemu dengan ba. Ya, jelas bunyi mimatinya. Wahum fiha. Belajarnya dihentak. Tapi hentakannya tidak boleh ada saat sudah bagus. Jelas bunyi mimatinya. Wahum fiha ini ya wahum fiha kenapa karena mimatnya bertemu dengan fa atau mimati ketemu ya ini wahu dan fa idhar syafawi ada nah, di dalamnya juga nanti ada idhar jelas bunyinya tuh jadi kalau mimati ketemu mim idgo mimi ini nih, saya tak tunjukin mimati ketemu mim mimati ketemu ba ispa syafawi itu sebetulnya Nanti mim ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalam idhar itu nanti ada mim ketemu waufa. ini hurufnya 28. Dikurangi 2. Ini 2. Satu mim ketemu mim itu mimi. Satu mim ketemu ba. Berarti sisanya 26. Yang 26 itu di dalamnya nanti ada wau dan fa. Nah mim ketemu wau dan atau fa itu idharnya sangat. Sangat idhar. Nah itu safatain ya. Suara bibirnya harus jangan ditahan. Itulah idhar syafawi. Ada yang membagi tiga, berarti kalau dibagi, dibagi tiga, mim mati ketemu mim ibu mimi, mim mati ketemu ba iswa safawi, mim mati ketemu selain mim dan ba, di sini disamakan idhar safawi. Idhar safawinya mana? Pokoknya kalau mim mati ketemu selain mim dan ba. Ada yang membagi empat, mim mati ketemu mim ibu mimi, mim mati ketemu ba iswa safawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Harus dibaca jelas. Tapi di dalamnya ada mimati ketemu waw atau fa itu idharnya ditambahin idhar syafawi gitu sama aja ya. Itu harus paham ini tidak ada yang bagi empat ada yang bagi tiga sama saja sebenarnya. Menjelaskan bahwa idhar syafawi itu harus benar-benar dibacanya jelas jangan sampai ditahan jangan wahum wahum wahum jelas wahum fiha itu ya Nah, idhar kalau mim matinya ketemu selain mim dan ba selain waw dan fa itu ya kalau mau membagi empat kalau mau membagi tiga nah, langsung aja mim mati ketemu mim idku mimi mim mati ketemu ba isba syafawi mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi bisa dibagi tiga kalau dibagi empat juga boleh mim mati ketemu mim idku mimi mim mati ketemu ba ikhfa syafawi Mimati diketemu selain mim dan ba, berarti dua enam hurufnya kan? Huruf dua 28, kurangi dua enam mimati diketemu selain mim dan ba, idhar. Nah, di dalam idhar itu, di, dua di 28, di delapan dikurangi 2, 26. Nah, di enam ini dikurangi dua lagi. Waw dan fa, itu idhar. Karena mimati ketemu waw dan fa, idharnya harus banget-banget idhar. Idhar syafawi, itu ya. Alam, ya alam contohnya. Menarik ya kalau ibu dan bapak sudah memiliki nanti CD tutorial ini. Nih, karena mimati ketemu mimin ke mimi, mimati ketemu Baifah Syafawi. Kalau mimati ketemu selain mim dan ba, nah ini tuh selain mim dan ba. Jadi mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, zai, sin, shin, so, to, to, zo, ain, rin, fa. Fa-nya ini idhar syafawi nanti. Kof, kap, lam, mim. Ya, mimnya enggak, idgam mimi kaf lam nun waw ha ya nya enggak ini wau nya untuk idhar safawi itu jadi kalau mim mati ketemu mim ini idgham ini mim mati ketemu baik pas safawi mim mati ketemu ini nih huruf-huruf ini selain mim dan bahkan ini yang ini itu idhar di dalam idhar ini kalau mimatinya ketemu wau dan fa, idharnya sangat, idhar safawi. Kalau mau dibagi empat. Kalau mau dibagi tiga, mimati ketemu mim idgo ini Mimati ketemu ba'is Iswa Syafawi. Nah, mimati ketemu selain mim dan ba berarti ini selain disebut di sini langsung idhar syafawi. Boleh jadi tiga gitu, mana aja ya. Dibagi tiga boleh, dibagi empat boleh. Eh, nah ini. Saat mimati ketemu selain mim dan ba. Gitu, jadi idhar syafawi kalau membagi tiga. Kalau membagi empat idhar di dalamnya ada mimati ketemu wau dan fa yang tak merahin. Ya, wau dan fa yaitu idhar syafawi. Terjadinya bil, apabila mimati bertemu dengan uh, mim mati ini bertemu dengan selain mim dan ba. Itu idhar. Di dalamnya ada wau dan fa. mimati ketemu wau dan fa jadi idhar syafawi. Itu ya. Itu animasinya ya. Nih, mimati bertemu selain mim dan ba. Pokoknya selain mim dan ba, huruf hijaiyah kan 28 kurangi 2. Nah ini nanti insya Allah bagian ini bisa didapat ya. Nanti lagi diusahakan untuk di print. Printnya kemarin ada ngadat ya. Nah, <laughs> itu, itu idhar syafawi apabila mimatinya ketemu wau atau fa. Tuh, dibaca jelas tanpa ditahan. Lahum fil akhirah. Tuh apabila matinya bertemu dengan fa. Nah ini dia. mati bertemu dengan waw atau fa idhar syafawi. mati ketemu waw atau fa. Ya, idhar syafawi. Baik, <clears throat> indeks Qur'annya untuk murotal hari Jumat insyaallah surah Al-An'am ayat 1 sampai 37 ya. Bisa disiapkan. Surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 1 sampai 37. Baik untuk murotalnya kita teruskan hmm, um, murotalnya itu ya untuk hari Jumat 1 sampai 37. Untuk indeksnya dibuka indeks jilid keempat halaman 44 ya. Tentang pentingnya bimbingan. Surah ketiga ayat ke-8. Terima kasih untuk SMS nih beberapa yang Pak kok kayu manis sekarang nggak sulit ke Tangerang ya. Nanti saya sampaikan pada teknisinya. Ya, ada dari Gawasari juga ya, Bapak siapa tuh? Ya, tadi malam ketemu, aduh susah sekali Pak Hari sekarang gelombang radio kayu manis karena memang e, banyak radio ya sekarang di kiri kanan itu mereka besar-besar. Ya nanti coba kami sampaikan kesulitan sekali. Mungkin dari ibu dan bapak bagaimana nih laporannya ya. Ini Pentingnya bimbingan surah ketiga, surah ketiga ayat ke delapan. Sudah ketemu? Hmm, ya, bagus sekali nih ayatnya ya. Sering kita pakai doa ini. Halaman 50 ya yang memiliki Quran berwarna atau terjemah perkata. Coba saya juga maunya pakai komputer juga nih ya. Jadi biar double direkamin. Nih bisa cari. Kalau pakai komputer lebih enak. Nanti kapan hari ibu dan bapak ingin softwarenya, nah bisa nanti. Surah 8, atau tinggal milih 8, al anfa Surah, eh surah ke-8, surah ketiga, ke-8. Nih, surah ketiga, ayatnya tulis di sini 8. Tuh, 8. 8 sampai 8. Nah, tinggal oke. Okay. Keluar suratnya tuh ya. Nah, ini dia canggihnya teknologi ya. Masya Allah nih. Dari robana ini Sudah ketemu ya. Nah, tak besarin dulu nih. pakai mau itu kopiannya insya Allah nanti ya. <clears throat> yang ibu-ibu dan bapak yang menginginkan nih tapi tulisannya memang tidak begitu bagus nih kalau pakai komputer. Tuh ya, ada. Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tuh. Rabbana la tuzir tuzirin. Banyak tujik, <laughs> bah, bukan ini. Tuzir ada memang di sini diidghamkan ke kop tuzir. Ada enggak? Rabbana la tuzir qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab nah ini Rabbana mereka berdoa ya ini banyak yang berdoa berdoa kan seperti itu doa Rabbana ya Tuhan kami la tuzigh janganlah engkau condongkan engkau sesatkan kami hati kami kulubana hati kami ba'da iz hadaitana ba'da iz hadaitana nih ba'da iz hadaitana ba'da sesudah iz hadaitana ya, engkau tunjukkan kami saat ya, engkau beri hidayah kepada kami jangan dicondongkan lagi wahablana dan berilah untuk kami miladunka rahmah dari sisi engkau rahmat ya rahmah. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah antal anta engkau sesungguhnya engkau innaka antal wahab. Sesungguhnya engkau al-wahab maha pemberi. Nah ini. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat di, di sisi engkau karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Ini memang usah dijelaskan ya. Tapi ini bagus untuk doa. Di bawahnya juga masih ada itu ya di ayat ke-9-nya. Rabbana innaka jami'un nasi ya jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia liyaumil la raiba untuk hari tak ada ke keraguan padanya. Inna Allah, sesungguhnya engkau ya Allah, la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, tepat janji gitu ya. Nah ini. Ini tentang uh, pentingnya bimbingan, bimbingan ya. Jadi selain kita berusaha berdoa penting, sangat penting gitu. Ya, ada istilah sambil berusaha ya, berdoa dan berusaha. Berdoa terus juga kurang tepat. Usaha terus tanpa doa juga tidak akan sampai. Nah ini berdua. Betul tidak akan sampai. Betul. Sholat. Sholat juga kan doa. Coba orang yang berbuat baik tapi nggak sholat. nggak ada artinya. Ya gitu ya. Sholat ini ibarat nomor satu. Sedangkan amalan yang lain itu ibarat nol. Ngumpulin sebanyak-banyaknya nol tidak ada artinya tanpa nomor satu. Nah, ada nol satu sedekah jadi sepuluh kasih nol lagi infak atau kasih nol satu jadi seratus sedekah bantu anak yatim ini dan itu bantu lagi nol jadi tambah nol lagi jadi seribu nah itu pentingnya nol itu ya ini itu oh iya hmm, dari Bayeti Pak Hari di Depok gak ketangkep saya sedang nginep di perumahan Pondok Sukma Jaya. Oh iya ya. Hmm. Sian banget ini. Banyak sekali. Terima kasih laporannya. ya. Nanti kami sampaikan sama Pak Aan teknisinya. Di Depok. Depoknya ngebelah mana ya? Nggak ketangkap. Ya. <clears throat> Nah, walaupun demikian nanti bisa mendapatkan rekamannya ya. Karena saya rekam ini. Dan nanti saya sampaikan bersama teknisinya. Surat keempat, surah keempat, surah An-Nisa. Ini surah An-Nisa setelah Al-Imran An-Nisa ya. Surah keempat. Ayatnya 68. Taufik kita, bahasan kita tentang pentingnya bimbingan nih Pak Syafi'i ya. Jangan lupa hari Jumat nih di Depok ya. Hmm. Kendati pun banyak hujan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, rintangan karena nanti saya bawa rekamannya untuk direkam di sana. Iya. Canggihnya belajar kita jadi bisa melihat hasil. Ayat 68 ya. Ini 68. Surah An-Nisa ya. 68. Ini ini cuma sedikit ya itu. Tapi nggak apa-apa nih. Surah ke-4. Ini komputer lebih enak Ayat 68. 68. Tuh. Tinggal ini. Oke. Okay. Masuklah keluar tuh ya. Ada di halaman 90 eh 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولهديناهم ولهدي ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم dan pasti kami beri petunjuk mereka suratam mustaqim jalan yang lurus ada tulisannya di sini ya itu walahadainahum suratam mustaqima dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. ada ada ada kriteria ketentuannya di ayat berikutnya nih. Kita lihat lagi ya. Ayat 69-nya nih. Ini kenapa dia dikasih petunjuk? Nah, ini di surah An-Nisa ya. Ini kita lihat ayat 69-nya. 69 ya. Masukin datanya 69. Oke. itu ada kan? Nih. Ya, nih. Itu Siapa yang ditunjukkan itu kenapa? Nih. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله dan siapa yang yuti'illah mentaati Allah wa Rasul dan Rasulnya faulaika maka mereka itu ma'alladina bersama orang-orang yang an'amallah ya yang telah dianugerahi oleh Allah nikmat alaihim atas mereka. Dari kelompok apa? Minan nabiyyin dari para nabi, wasiddiqin dan para pecinta kebenaran, wasyuhada dan para orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Bagi mereka itu wahasuna dan sebaik-baik untuk mereka ulaika rofiko mereka itulah ya sebaik-baiknya teman nah ini tuh ayat 69 ya dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya wa may yuti'illaha war rasul nih wa may yuti'illaha war rasul dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan Nabiyyin was-siddi ini ada tasdid was-siddiqina wasy-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqo itu dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah siapa bersama siapa bersama para nabi sedikit sedikit ini adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Itu ya. Kan siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Aulia, anbiya aulia salihin. Nah, ini di sini ya. Termasuk seperti di surah Al-Fatihah ayat 7. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dengan siapa itu? Dengan para nabi, para sedekin, orang-orang yang sahid, mati sahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini ya tentang bimbingan, pentingnya bimbingan ini. Nah kalau seperti itu di ayat 70-nya nyambung lagi itu ya. Nih ada jaminan jaminan kenikmatan. Allah Akbar. Nih, hmm, masukin datanya ayat 70-nya ya. Nih, 70. Tuh, masukin 70. Oke. Okay. Enak ini ya, eh, tapi tulisannya kalau yang di komputer kurang begitu jelas. Karena ini cetakan Timur Tengah. Gitu ya. Tapi lumayan lah ya, ada terjemahnya. Tuh. Kalau seperti itu, dia dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dan kita minta supaya tidak dibolak-balikan lagi kan. Itu kan yang ayat pertamanya tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah ini ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dia dijadikan doa sehari-hari ya setelah selesai sholat. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Sesudah engkau beri hidayah kepada kami, jangan dirubah hati kami ya Allah. Gitu kan. Dan kau niatkanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Banyak kan orang, ya kita juga kadang-kadang begitu. Karena iman itu ya jadi dua kus. Di akhir zaman itu kan orang pagi-pagi beriman, siangnya sudah kupur lagi. Sudah ingkar lagi. Nah ini. Karena banyaknya tantangan, ujian. Makanya kan kita sering berdoa ini hujan, terus kurang-kurangnya ucapan eh, hati-hati eh, marah-marah dia. Padahal yang punya hujan siapa? Allah. Kenapa banjir kan bukan karena karena Allah memberikan hujannya, tapi karena orangnya manusianya tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, tata letak dan sebagainya yang harusnya resapan air dia dibangun. Nah ini kan itu Nah, ini karena tidak ada kedisiplinan di antara kita membangun yang seharusnya tidak dibangun dibangun. Nah itu ya kalinya nih yang seharusnya kali untuk air ini malah di situ banyak orang tinggal. Nah ini ini tugas kita bersama ya. Itu karena pemerintah sendiri juga kalau bekerja juga sulit juga membuang sampah jangan sembarangan itu bersama-sama. Walaupun itu ya eh, resapan-resapan air hilang ini kan. sering kali banyak orang mendingan di zaman Belanda dulu ya mungkin ya dulu disiplin gitu tuh harus seperti itu. Dan dulu kan penduduknya nggak seperti sekarang ini. Sekarang mau penduduknya banyak, ya apa. Mobil aja banyak, sampai jalannya susah kan. Dan di sana sini banjir, macet, jalannya itu oh, diupayakan ini, diupayakan itu masih aja kendala. Gitu. Nah, di ayat 70-nya itu. Zalika fadlum zalika fadlum minallah. Itu ya 70 nih. Zalika fadlu enggak dilumkan ya, enggak ada tanwin di sini. Zalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Demikian itu al-fadl. Karunia minallah dari Allah. Wa kafa dan cukuplah cukup dengan siapa? Wa kafa billahi alima. Itu dan cukuplah dengan Allah alima, hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah cukup mengetahui. Allah maha mengetahui. Ini tentang pentingnya bimbingannya. Kemudian bisa dilihat di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ayat ke-6 ya. Maaf, surah ke-6. Nah, surah Al-An'am. Surah ke-6, nih siapin surah ke-6 ayatnya ayat 71. Saya ketikkan datanya masukkan 71 71. Oke. Ini surah ke-6 ya. Jadi surah ke-6 surah ke-6 ayat ke-71. 71 ada di halaman 136. Surah Al-An'am. Al, -Al, an'am sudah ketemu? Jadi untuk belajar uh, top tema ini harus tahu temanya dulu. Temanya apa? Tentang pentingnya bimbingan baru nyambung ya Pak Syafi'i. <laughs> Kalau nggak temanya nggak dipelajari dulu, tema apa? Uh, pusing gitu. Nih. Tuh ya, ayat ke satu ada. <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أقابنا ونرد على مرجع اسم الباسيل ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت تهوته الشياطين كالذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيرا خيران له أصحاب خيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى Kalau dihentikan gitu tuh. Tapi setelah mad tabi'i, huda kan mad tabi'i mad asli karena ada huruf mati, ilal huda tina. Itu mau salah jadi nggak salah kalau dihentikan. Kalau ilal huda tidak salah. ilal huda. Kalau barat itu jadi panjang. Tapi kalau nyambung, ilal huda tina jadi pendek. <clears throat> Qul inna hudallahi huwal huda. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Nih. Kul, katakanlah. Ada doa apakah kita akan menyeru min dunillah dari selain Allah. Ma la yanfa'una apa yang tidak bermanfaat kepada kita. Wa la yadurruna dan tidak mem memudaratkan kita. Wa nuraddu ala aqabina dan kita dikembalikan atas tumit ke belakang kita. Jadi uh, masih ingat masa lalunya itu. ra'id hadaitana sesudah setelah kita mendapat petunjuk dari siapa? Pak ya Allah. setelah kita dapat petunjuk dari Allah. Ngapain kita harus kembali ke belakang kepada kesesatan? Tumit itu itu seibarat gitu ya di sini tuh. Ala aqwabina. Tumit ke belakang kita. Kita sudah diberi petunjuk ya, kebenaran. Tapi kita masih kembali kepada hal-hal yang lalu, kemusyrikan, kemurtadan dan kesesatan. Jangan gitu ya. Sudah diberikan hidayah oleh Allah, dipelihara hidayahnya. Tapi itu kan hidayah itu sama seperti cinta kita sama keluarga, sama istri kita, sama itu sama seperti bunga ada di taman kita, di taman hati kita. Bunga itu harus dipelihara, disirami, dipupuk. Kalau ada rumput-rumput yang mengganggu kan banyak tuh ya tumbuh. Kita nanamnya nanam bunga ros, nanam bunga melati, bunga ini, bunga itu. Tapi di situ tumbuh rumput-rumput yang lain yang seharusnya yang tidak kita inginkan kan begitu. Nah ini harus kita pelihara iman kita. Dipupuk iman kita dengan baca Quran, dengan sholat takarru baca baca Quran, baca terjemah, baca tafsir, baca ini, baca itu dengan siraman rohani. Itu untuk memupuk hati kita, iman kita. Karena harus dipelihara itu kan. Karena iman itu ya jidwayankus bertambah dan berkurang. Nah ini. Itu. Jadi jangan sampai kita kembali ke belakang kepada kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah. Idhadanallah. Idhadanallah. Ya. Itu. Kalladina stahwadhu. Seperti orang yang telah menyesatkannya. Siapa? Asyaitan, setan-setan. Fil ardi di muka bumi. Khairana lahu. Kebingungan baginya. Ashab kawan-kawan yad'auna memanggilnya ilal huda tina kepada jalan yang lurus marilah nah, ikuti kami kul katakanlah innal inna hudallah sesungguhnya petunjuk itu dari Allah huwal huda itulah dialah petunjuk yang sebenar-benarnya wa umirna dan kita diperintahkan linus lima agar kita menyerahkan diri. Makanya ada namanya Islam, ya, aslama, orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Li Alamin, kepada Rabb Tuhan seluruh alam. Nah ini. Udah ada mengerti tapi kurang jelas, baca terjemahnya. Kadang-kadang terjemah perkataan itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Karena namanya menerjemahkan perkata, tapi kita sudah tahu, kul katakan. Tuh, ada au kan gitu. Eh, apakah kita akan menyeru A-nya itu lil istibham gitu kan. Katakan apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendapatkan kemadaratan kepada kita. Dan apakah kita akan kembali ke belakang? Maksudnya di sini tuh, maksudnya syirik. Kita sudah beriman, kita kembali kepada hal-hal yang kemurtadan dan kemusyrikan yang lalu sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan. Ya, ini di hal yang menakutkan. Dalam keadaan bingung. Tuh. Dalam keadaan bingung. Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, Marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb, kepada Tuhan semesta alam. Itu ya, insyaAllah. Menarik kan? Sedikit-sedikit kita belajar. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Tuh. Ya, di sini catatan kakinya 315 maksudnya adalah syirik itu. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan menyatakan, "Ikutilah kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri hanya kepada Allah saja. Rabb Tuhan semesta alam. Sayang waktunya ya. Ibu dan Bapak eh, tidak beranjak ya. Terus diteruskan. Jadi eh, untuk memahami bisa memahami Al-Qur'an itu lihat temanya. Oh, tema yang akan saya bahas ini pentingnya bimbingan. Oh, temanya manusia bertanggung jawab. Oh, temanya pahala besar bagi orang yang beriman. Jadi eh, pas membaca ayat ada hubungannya dengan tema itu. Tanpa pakai tema kadang-kadang kita bisa paham, kadang-kadang enggak gitu. Ada beberapa karena ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat, ada yang langsung bisa dipahami, ada yang perlu penafsiran, gitu ya. Baik Ibu dan Bapak untuk hari Jumat kita besok insya Allah ada talim di Depok ya. Jangan lupa jam 1. Tidak diliburkan walaupun banyak hujan insya Allah saya datang ya. Nah ini. Dan untuk murotal hari Jumat surah Al-An'am ayat 1 sampai 37. Ada saran, ada kritik jangan sungkan disampaikan di 0812 08287881 081282887881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.